سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غلبت الروم Bangsa Romawi telah dikalahkan في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين di negeri yang dekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki, dan dialah yang maha perkasa, maha penyayang. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون Dan mengapa mereka tidak berpikir tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang tentukan. Dan sungguh, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan para rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka sendiri mengingkari berhala-berhala mereka itu. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون dan pada hari ketika terjadinya kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka berada di taman surga mereka digembirakan. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mendengarkan. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون Dan milik Allah, apa yang di langit dan di bumi, semuanya tunduk hanya kepadanya. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Dan Allah lah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang kami berikan kepadamu? Sehingga dalam hal ini kamu menjadi setara dengan mereka. Kemudian kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang memberi petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون Dan apabila manusia ditimpa suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkanlah mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون Atau pernahkah kami turunkan kepada mereka keterangan yang membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah? وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون Dan apabila kami berikan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka bergembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah karena kesalahan mereka sendiri, Seketika itu mereka berputus asa. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah lah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dan dia pula membatasi rizki bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون dan suatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu inginkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu, yang berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Allah lagi maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين Katakanlah kepada mereka Muhammad, bepergianlah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bersekutukan Allah. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين agar Allah memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang kafir. ومن آياته ليرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Maka rasul-rasul itu datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Kemudian kami lakukan pembelasan kepada orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dia kehendaki. Dan dia menjadikan awan itu bergumpal-gumpal. Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. maka apabila Allah menurunkan hujan itu kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana dia menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning karena kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين Maka sungguh, engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan mereka, dan engkau tidak akan dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون Maka pada hari itu tidak lagi bermanfaat permintaan maaf dari orang-orang yang zalim dan mereka tidak pula diberi kesempatan untuk bertobat. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون Dan sungguh, telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu membuat engkau gelisah.